Di dalam ayat Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kabar dan keterangan kepada kita sekalian hamba-hambanya yang beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman. Di antara sekian banyak ayat yang berbicara tentang cinta Allah taala yang akan diraih oleh hamba-hamba yang beriman, salah satunya adalah ayat yang sering kali dibahas dan telah banyak dijelaskan oleh para ulama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan menjelaskan ayat ini dalam hadis-hadis beliau. Salah satunya adalah dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Taala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mengaku mencintai Allah Ta'ala, mengaku akan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah merintahkan agar membuktikan, menunjukkan, merealisasikan ada wujud akan kecintaan itu yang wujudnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam agar beliau mengatakan kepada umat, kepada mereka yang beriman bahwa jika kalian mencintai Allah, mengaku mencintai Allah taala maka fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Ikutilah syariat yang dibawa oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah syarat yang wajib dilakukan dilaksanakan oleh mereka yang mengaku mencintai Allah Taala. Jika seseorang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dengan demikian ia telah menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya ia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan, menyelisihi apa-apa yang telah dibawa ajaran tuntunan yang telah dibawa oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayatul imtihan, sering dijelaskan oleh mereka sebagai ayatul imtihan, yaitu yang ayat yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menguji keimanan hamba-hambanya yang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pembenaran benarnya kecintaan yang dimiliki oleh seorang hamba hanya dapat dikatakan benar apabila ia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian salah satu hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat Allah Taala yang mulia ini bahwa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sebatas di lisan saja. Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya pengakuan semata, tidak. Tapi harus ada pembuktian, ada wujud pembenaran. Manakala seorang mengaku ingin menuju kepada Allah Ta'ala, ingin meraih keridhaannya, ingin meraih cintanya, ingin menuju pada satu tujuan yang sama, maka tidak boleh tidak ia harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti risalah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada pada hakikatnya kenyataannya tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak mengikuti jalan Islam tidak mengikuti dunia Islam memilih jalan-jalan lain di luar Islam begitu pula ini adalah pujian bagi mereka yang mengatakan orang-orang yang beriman yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala tetapi mereka senyatanya pada kenyataannya melakukan amal-amal dan apa-apa ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka pengakuan mereka sekali lagi adalah sekedar pengakuan semata tidak ada gunanya bagi mereka ketika mereka melakukan hal-hal atau ajaran-ajaran baru yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba, maka hamba tadi akan mendapatkan keutamaan yang sangat-sangat besar. Salah satunya adalah yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Mari kita ambil faedah mutiara dari hadis berikut dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala qala man الحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني la'u'idhannahu. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini adalah salah satu hadis qudsi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sungguhnya Allah taala berfirman barang siapa memusuhi waliku maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidak ada seorang pun yang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai daripada dengan menjalankan apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Allah kemudian mengatakan hambaku masih selalu mendekat padaku dengan ibadah-ibadah nafil sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangannya yang ia memukul dengannya dan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Jika ia memohon kepada aku pasti aku memberinya dan jika ia meminta perlindungan pasti aku akan melindunginya. Para pendengar rahimakumullah, dalam hadis kudsi ini Allah taala menjelaskan tentang cintanya kepada walinya, wali-wali Allah taala. Siapa mereka yaitu hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Mereka lah wali Allah yang sebenarnya. Mereka lah yang menyatakan loyalitas menyatakan wujud keimanan kepada Allah Ta'ala cinta dengan kecintaan yang benar yang Allah Ta'ala menjelaskan dalam hadis kursi ini barang siapa yang memusuhi waliku kata Allah maka aku menyatakan perang kepadanya orang yang menjadi musuh bagi wali-walinya kata Allah maka Allah mengumumkan perang Waliyahubillah. orang yang membenci wali Allah Ta'ala yang membenci hambanya yang mukmin dan bertakwa dengan kebencian yang Allah Subhanahu wa taala dengannya kemudian menyatakan perang maka hati-hatilah mereka yang memusuhi hamba-hambanya yang mukmin kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa la taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alayhi tidak ada seorang hamba pun yang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku sukai daripada dengan menjalankan apa yang telah aku fardukan kepadanya suatu yang paling dicintai oleh Allah dari sesuatu yang fardu hukumnya adalah lebih Allah cintai daripada selain yang fardu dan dari hadis ini Allah menjelaskan bahwa hal-hal atau perkara-perkara yang fardu maka posisinya memiliki keutamaan lebih daripada selain perkara-perkara amal-amal yang uh, tidak fardu yang nafilah misalnya salat-salat fardu misalnya kedudukannya lebih Allah cintai dari salat-salat yang nafil ya. kemudian amal-amal fardu yang lain pun demikian zakat misalnya yang terkait dengan harta karena zakat adalah harta yang wajib yang fardu untuk dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang mukmin maka posisinya lebih Allah cintai <clears throat> dari e, sedekah yang nafilah misalnya kemudian demikian dalam bentuk amal-amal soleh yang lain yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku masih selalu mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang tambahan dari yang fardu yaitu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam hatta uhibbahu sehingga kata Allah aku mencintainya. Di dalam hadis ini kita dapat mengambil faidah bahwa terdapat sebuah isyarat pelajaran bahwa sebagian dari sebuah Sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala adalah dengan memperbanyak ibadah yang nafilah dan ibadah yang tatawu, ibadah yang tatawuan. Dalam sholat misalnya, disunahkan kita, diperintahkan kita bahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang nafilah. Tidak hanya mencukupkan pada yang fardu, tapi tambah dengan apa-apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk ibadah-ibadah yang tatawu, yang nafilah. Kemudian begitu dengan sama yang lainnya. Dimana ketika seorang hamba selalu berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, melakukan upaya takarub dengan jujur ya kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang nafilah itu, maka Allah menyatakan Allah dengannya akan mencintai hambanya itu. Yang apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka hamba tadi sungguh telah mendapatkan berikan kepada hambanya yang mukmin tadi sehingga hamba tadi akan mendapatkan hidayah Subhanahu wa taala memberikan seorang hamba yang mukmin tadi, ya, ketika Allah mencintainya, ia akan memberi hidayah. Hamba tadi hanya akan memfungsikan penglihatannya melihat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Tidak akan ia peruntukkan kepada hal-hal yang maksiat. Subhanallah. Betapa beruntungnya hamba-hamba Allah yang mukmin, wali-walinya yang bertakwa yang kemudian mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupannya. Ya. Penglihatan, pendengaran, kemudian tangan yang ia gunakan untuk beraktivitas, ia tidak akan berbuat beraktivitas dengan tangannya, melainkan hanya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah taala. Begitu pula dengan kakinya yang ia melangkah, yang ia berjalan di atas muka bumi ini, maka tidak akan berjalan dengan kakinya melainkan untuk tujuan-tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kemudian dengan demikian ia menjadi seorang hamba yang benar di dalam setiap amal perkataan dan perbuatannya. Sungguh beruntung, sekali lagi sungguh beruntung, berbahagialah hamba Allah Ta'ala yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, tetapi diberi tuntunan, diberi bimbingan, diberi irsyad, diberi hidayah dan taufiknya untuk senantiasa lurus dalam setiap amal perbuatan dan perkataan selama ia hidup di muka bumi. Sehingga dengan demikian ia dapat terhindar. Manakala ada godaan, ada kondisi di mana godaan atau sesuatu yang dapat menjerumuskan, ya, lingkungan misalnya, atau keluarga di mana ia tinggal saat ini, profesi dan seterusnya, Allah jaga hamba Allah yang mukmin, hambanya yang mukmin dengan bentuk penjagaan yang paling sempurna. Kemudian keuntungan yang lain adalah wala insa'alani sa'alani Allah katakan jika ia memohon, meminta, bermunajat kepadaku kata Allah, pasti niscaya akan aku beri. Ini adalah buah dari keimanan yang diwujudkan oleh hamba tadi. Dengan amal-amal yang fardu kemudian ia tambah dengan amal-amal yang nafil. Dengannya ia meraih cinta Allah Azza wa Jal. Salah satu faedah yang terbesar yang ia akan dapatkan hidupnya diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ketika mendapatkan kesulitan, ketika ada hajat kebutuhan dalam kehidupan ini, ia meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak melakukan kesyirikan, tidak menduakan Allah dalam hak-hak uluhi Ia hanya memperuntukkan permintaan dan doanya itu kepada Allah Ta'ala, zat yang paling berhak, hanya Allah yang berhak untuk diminta. Dan kemudian pasti dengannya Allah akan mengaku membahayakan diri dari kesulitan hidup, dari hal-hal yang memudaratkannya, dari gangguan-gangguan sepanjang kehidupan yang sangat dan teramat banyak aneka ragamnya ini. Jika ia meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, pasti, pasti Allah akan melindungi hambanya yang beriman ini. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda cinta Allah bahwa dengan dengannya kemudian seorang hamba yang yang mukmin yang bertakwa sangat mudah meluruskan ketika kita lihat dalam kehidupan di dunia ini seseorang lurus istiqamah di atas jalan Allah Ta'ala ketahuilah bahwa ini adalah salah satu tanda cinta Allah padanya sekali lagi jika kita melihat seorang yang saleh seorang yang mukmin yang ia senantiasa iltizam di atas jalan sunnah di atas jalan syariat yang telah dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap amal perbuatannya dalam ucapannya dalam gerak geriknya dan tentu dalam Masalah akidah yang ia yakini semua adalah wujud dari keimanannya. Ketahuilah bahwa orang seorang mukmin yang lurus dalam kehidupannya ini adalah salah satu ia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba mukmin tadi telah menunjukkan mewujudkan merealisasikan wujud keimanannya yang benar, kejujuran di dalam imannya, bukan semata-mata pengakuan sebatas lisan saja tidak, tapi betul-betul terwujud dengan senantiasa melakukan berupaya secara serius mewujudkan apa-apa yang Allah ridhai dan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan berupaya secara serius untuk tidak terjatuh secara sengaja pada apa-apa yang Allah murkai yang telah ia larang. Ini adalah juga faidah yang dapat kita ambil dari banyak sekali ayat-ayat Allah Ta'ala yang menjelaskan hal yang sama, yang merintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk senantiasa bertakwa kepadanya kepada Allah Taala yang dengannya ia akan meluruskan ya memperbaiki amal-amal hambanya tadi dan hamba tadi dengannya kemudian akan mendapatkan maghfirah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar qaulan sadida perkataan yang benar sebagai wujud dari keimanan niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang yang bertakwa yang meraih ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian para pendengar yang berbahagia rahimakumullah, hadis lain yang berbicara menjelaskan tentang alamat atau tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Di antaranya adalah dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, In Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril, faqala inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu." فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض Sungguhnya jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba Maka dia menyeru manggil Jibril alaihissalam dan menyampaikan kepadanya Sungguh Allah Ta'ala mencintai fulan maka cintailah ia Maka orang tadi hamba tadi menjadi dicintai oleh Jibril dan Jibril kemudian menyuruh kepada penghuni langit, Sungguh Allah telah mencintai Fulan, maka cintailah ia. Kemudian dengannya hamba tadi dicintai oleh penghuni langit. Maka ia pun dicintai oleh seluruh penghuni langit, lalu ditetapkan ia diterima di muka bumi, yaitu ia menjadi orang yang dicintai oleh hamba-hamba Allah Ta'ala, oleh penghuni bumi. Dan sebaliknya jika Allah murka kepada seorang maka ia menyeru Jibril dan berfirman kepadanya, "Inni ubaghidu fulanan fa'abghidhu." Fayubghiduhu Jibril, thumma yunadi fi ahli sama' Inna Allah yubghid fulanan fa'abghiduhu. Fayubghiduhu ahli sama' thumma tuda'u lahu al-baghdha'u fil ardh. Sungguh aku membenci si fulan maka bencilah kepadanya. Lalu hamba tadi dengan demikian ia pun dibenci oleh Jibril. Lalu Jibril menyeru kepada semua penghuni langit dengan mengatakan, sungguh Allah membenci Fulan, maka bencilah kepadanya. Mereka pun penduduk langit membencinya. Maka dia pun dibenci oleh hmm. penghuni langit. sebagian tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala yang e, diantara tanda-tandanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan penerimaan atas seorang hamba yang mukmin di muka bumi agar ia menjadi orang yang diterima, dicintai di kalangan masyarakat manusia, masyarakat kemudian dengan kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala kemudian ia meraih kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba tadi dengan demikian ia akan meraih cinta manusia. Ia akan diterima oleh masyarakat. Ini adalah sebagian dari tanda-tanda kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin, yang dengannya tentu kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin bagian dari mereka yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan bagian dari wali-wali Allah Ta'ala. Demikian apa yang dapat kita kaji pada hari ini. والله أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم